في الدارين آمين wa ma yatrukus salata dan tidaklah meninggalkan salat wa tulhi dan melupakan hi kepada dia dari daripada salat dunyahu urusan dunianya illa kecuali yaitu man orang yang sabagat telah mendahului syigwatuhu celakanya itu man wa'adumat dan besar ugubatuhu siksanya itu man wa khasirat dan rugi sofgatuhu dagangannya itu man wa talat dan panjang hasratuhu penyesalan itu man wanadamatuhu sama penyesalan atau ketun itu man orang yang meninggalkan sholat atau sibuk dengan urusan dunia sampai ketinggalan sholat itu sebenarnya tanda bahwa dia sudah dicatat dahulu oleh Allah di azal orang yang celaka, orang penghuni neraka. Tandanya orang yang celaka nanti di akhirat adalah dia ninggalkan sholat atau sibuk urusan dunia sampai ketinggalan sholat. Dan dia akan mendapatkan azab yang pedih azab yang menyakitkan azab yang tiada taranya di atas dunia walaupun dia dagangannya maju di dunia tetap dia rugi kenapa? karena akhiratnya dia ditempatkan di neraka orang itu kalau langgeng melarat masih enak pak ya langgeng lapar masih enak tapi kalau sudah kaya melarat itu tersiksa kalau sudah kenyang terus kelaparan itu tersiksa biasanya dikawal polisi karena dia jabatannya tinggi akhirnya dia diborgol polisi karena korupsi misalnya itu tersiksa Begitulah juga orang yang sibuk urusan dunia terus sebelum matinya. Sholatnya keteteran, dia menjadi orang yang paling tersiksa dan rugi. Kenapa? Karena setelah itu tidak dia bisa menikmati sedikit pun daripada anugerah Allah. Dia harus menjadi orang yang terhina. Fatarikus salah maka orang yang meninggalkan sholat mamkutun dia orang yang dimarahi oleh Tuhan dia orang yang dimarahi oleh tu, Tuhan wa ala ghairil islam dan atas selain agama Islam ya mud, dia akan mati matinya bahaya bisa su'ul khotimah bahkan mati kafir Al-jahimu neraka jahim ma'wahu tempatnya orang meninggalkan sholat Wal Wal-hawiyatu neraka hawiyah mutaqallabahu marji'ahu tempat kembalinya orang yang meninggalkan sholat Wa maswahu dan tempat tinggalnya Wahwa dan orang meninggalkan solat mal'unun diusir dari rahmat Allah. Indallah di sisi Allah matrudun diusir fi ardihi di buminya Allah wasamahu dan langitnya Allah bahaya orang nggak sholat itu bisa matinya masih sul khotimah bahkan bisa mengakibatkan mati kafir pak dan dia nggak diterima di bumi nggak terima di langit diusir di langit dan diusir di bumi kalau udah mati orang yang baik itu dikatakan ya tuan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai orang yang punya jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhan setelah wafat kamu radiyatan dalam keadaan ridho terhadap keputusan Tuhan mardiyatan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala udah dapat ridhonya Allah dia dikasih pemberian nikmat derajat anugerah sampai dia ridho fadkhuli fi ibadi masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba pilihanku wadkhuli jannati dan masuklah kamu ke dalam surgaku kata Allah Subhanahu wa taala wa Ali bin Abi Talib dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an qala berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib Sami'tu Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata Ma min abdin tidak ada seorang hamba mukminin yang beriman kepada Allah yatrukus salat ia meninggalkan salat ngaku mukmin tapi meninggalkan salat walam ya'tiha dan dia tidak mengerjakan salat kalau ketinggalan sholat dia menjamak, dia menggodok atau dia niat udah menjamak sholat karena musafir misalnya nggak ada masalah ini nggak nggak sholat nggak nggak godok seakan-akan biasa aja ketinggalan sholat illa orang yang demikian ini kecuali dia mendapatkan kata Allah Allah mencatat ala wajhi di dalam di wajahnya hadza kharijun min rahmatillah ini adalah orang yang keluar dari rahmat Allah fa'ana maka aku Allah bariun jauh minhu dari ini orang wa idza tarakal abdu dan jika meninggalkan seorang hamba fardhon wahidan satu saja salat fardu ninggalkan dengan sengaja nggak nyesel nggak dibayar kutiba ismuhu maka dicatat namanya itu oh, abad ala babinar di pintu neraka bahwa orang ini calon penghuni neraka ya Allah satu surat fardu ditinggalkan udah dicatat masuk neraka di pintu neraka diukir di pintu neraka karena itu jangan main-main ya. Kalau ketinggalan sholat, ya digotoi Lupa, nggak dosa. Tapi kalau melupakan, dosa. Ketiduran, nggak dosa. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat, dosa. Rasulullah bersabda, "Man sholatin an salatin fal yusalli idza dzakaroha siapa orang yang ketiduran ketinggalan sholat atau dia lupa lupa masa misalnya nggak kedengaran adzan tur lupa sampai asar ya Allah sebelum sholat asar sholat ketika ingat artinya wajib gotoh i. Tapi kalau nunda-nunda, singkuk tak tutup no, turung irisi wortel. Sik tak tutup no masih masak nasi. Maka orang tersebut wajib menggodoi dan tetap dosa-dosa. Kalau yang pertama nggak dosa dia lupa kok memang lali temenan. Allah menceritakan orang yang dimasuk neraka itu ketika ditanya apa yang menyebabkan masuk neraka masalah fi saqar yang menyebabkan kamu masuk neraka apa maka mereka kompak menjawab yang pertama qalu lam minal musallin mereka berkata iya kami tidak menjadi orang yang sholat di atas dunia Sampai telok nanti ya Nasibnya orang nanti dari kiamat yang nggak sholat Paling susah Paling repot Dan nanti masuk neraka Paling lama Kalaupun dia beriman Metuni terakhir Keluar terakhir dari neraka Di neraka itu pak orang kalau disiksa di neraka itu ada yang sampai 7000 tahun tahu hitung hitung ribu tahun sampai hitung sendiri sudah itu begitu lamanya dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang yang meninggalkan sholat akan ditempatkan di neraka kalau sampai berbicara neraka ini di ibarat ini lebih dahsyat daripada itu sebenarnya gambarannya dindingnya batu bara kemudian bawahnya ini adalah semuanya api yang menyala apinya adalah api hitam api itu macam-macam ya ada api kuning sampai buat masak itu kuning gitu ya baja nggak nggak leleh kena itu ada api merah masih nggak nggak leleh tambah panas biasanya ada api biru api biru apinya las itu itu baja leleh itu kena api biru api yang terakhir itu api hitam nggak ada di dunia kalau ada di dunia gunung lele. Jangan baca. Gunung lele. Apinya api hitam. Dimasukkan ke dalam neraka, ditutup di atasnya. Sampai tidak usah masuk neraka, masuk peti ditutup aja nasnya nasnya setengah mati udah dindingnya bukan kayu bukan batu bata tapi dari batu bara kemudian isinya api yang menyala api yang sangat panas dimasukkan ke sana ditutup lagi anehnya nggak mati kenapa nggak ada mati lagi nanti kemudian bukan sejam satu jam jadi donat sampean kalau di dunia tapi nanti ada di sana tetap hidup merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu beribu-ribu tahun. Lu kok nekat tidak sholat Berani benar nggak sholat Padahal cuma satu hari satu malam 17 rokaat Itu pun dibagi lima waktu Dohornya cuma empat rokaat Asar empat Marib tiga isa empat subuh dua, nggak nunggu sampean yang gede-gede gini anak umur lima tahun itu loh sholat tempat rokaat kuat laku ono oh, udah enam puluh tahun nggak sholat pantas sekali disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa fi marwiyin dalam hadis yang diriwayatkan an Umar bin Khattab daripada Sina Umar bin Khattab wa Abi Hurairah dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ma anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiri di akhirnya hadis panjang hadis ini di akhirnya Nabi berkata, "Nazala alaiya Jibrilu, turun kepadaku malaikat Jibril." Nabi ditatangi malaikat Jibril. Waqala dan berkata malaikat Jibril, Ikro bacalah wahai Muhammad." Baca Muhammad, mau coba bingung. "Wa ma akra'u apa yang aku baca Jibril Kola maka Jibril berkata bacalah ayat fakhalafa maka meneruskan generasi berikutnya mimba'dihim daripada setelah mereka khalfun generasi turunan adha'us sholat mereka orang-orang yang meninggalkan sholat wattaba'us syahawat dan mengikuti syahwat nafsunya fasaufa maka bakal yalqauna mereka menemui ghayya celaka binasa siksa ketika Nabi diperintahkan membaca ayat ini Nabi kaget fakultu maka aku berkata kata Nabi Ya Jibril wahai Jibril wahal tudayyi'u apakah meninggalkan ummati umatku as-salat as-salat mimbadi setelah wafatku loh umatku nggak sholat setelah aku mati ya wahai Jibril Qala na'am ya wahai Muhammad mereka banyak nggak sholat yati datang akhir zaman di akhir zaman unasun beberapa manusia min ummatika daripada umatmu yudayyi'una shalah mereka meninggalkan salat wa yuakhirunal awqat dan mengakhirkan waktu-waktu salat wa yattabi'una syahawat dan mengikuti syahwat nafsunya dinarun satu dinar indahum pada mereka khairun lebih baik min solatim daripada solat mereka Baca Muhammad mau coba Jibril baca apa Jibril baca ayat tadi itu ternyata nanti akan datang generasi turunan yang mereka nggak sholat kenapa nggak sholat apakah lupa bukan kenapa nggak sholat Apakah dia tadi itu ketiduran? Tidak. Yattabi'una syahwat. Mereka hanya mengikuti syahwat nafsu. Hanya karena ngelihat Persema main bal, nempai bal tidak sholat. Hanya karena ingin hiburan nggak sholat. Bahkan karena maksiat kepada Allah nggak sholat hanya karena urusan kerja gajinya 25 ribu nggak sholat hanya karena matun ada di sawah gak sholat kaget Nabi lu umatku ini nggak sholat setelah wafatku padahal zamannya Rasulullah nggak ada yang gak sholat jangan gak sholat gak jamaah gak ada full terus itu masjid di zamannya Nabi mereka siap rugi segala-galanya asal dia tidak ketinggalan so sholat ditanya sama Nabi Jibril kenapa Jibril umatku demikian ada nanti di akhir zaman wahai Nabi umatmu yang gak sholat karena ngikuti syahwatnya bahkan saking remehnya sholat itu di hadapannya satu dinar lebih utama daripada sholatnya Abu Darda itu diceritakan punya kebun yang sangat bagus di kota Madinah bagus kebunnya hasilnya paling baik pun Gurma. Kemudian Abu Darda ini sholat sunnah, sholat itu wajib ini. Ada di kebun. Allah Akbar sholat. Di tengah-tengah sholat kelihatan gagak makani bunganya kurma. Bakal jadi kurma, pendirinya kurma itu. Totoli sama gagak. dalam hatinya Abu Darda kurang ajar kakak ini kita belum panen mesti panen kita belum hasil udah dirusak setelah itu dia sadar astagfirullah kok ingat dunia dalam di dalam sholat Setelah sholat langsung kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kebunku Bayroha Kebun yang istimewa itu ya Rasul Saya sedekahkan Duh. Kebun yang paling bagus itu kata Medina Iya ya Rasul Aku sedekahkan Kenapa Abu Darda Ganggu sholatku Lebih baik kehilangan kebun Kehilangan kebun daripada sholatku terganggu Masya Allah akhirnya Rasul menyatakan kalau begitu Abu Darda tetap aja rawat kebunnya hasilnya kasihkan keluarga famili kamu yang melarat tuh lihat bagaimana sekarang sandal jepit dipikiri dalam sholat Sholat saking kaira, takut kehilangan rokok di deke Sholat rokok gudang garam Allah Akbar Iling gudang garam sampean Tuh lihat bagaimana para sahabat Rasulullah Mereka menghargai sholat itu luar biasa Diceritakan ada seorang guru sama murid sholat Guru ini punya kendaraan yang istimewa. Kendaraan istimewa itu kuda yang paling bagus itu namanya kendaraan istimewa dulu. Belum ada mobil. Mahal harganya. Wis paling istimewa kalau sekarang Ferrari itu. Ferrari itu kalau sekarang itu harganya itu 6 miliar. Motor 6 miliar. oh wong sungi 100 ya sampai 6 miliar ini kayak mobil dok loh ini 6 miliar dikorupsi naik loh perlu buat untuk beli motor dok lama mari orang-orang ini Ini punya kendaraan yang istimewa sholat sama muridnya. Allahu Akbar. Ada yang nyuri. Ketok guru kendaraan kiai dicuri kepingin ngejar sudah kepingin ditangkap sudah kepingin diajar pencurinya sholat waktu itu sholat isya murid-muridnya menyangka hmm, sebentar lagi su cepat sudah bacaan guru setelah Fatihah baca qul ahad inna a'tainaka kautsar. Salam kejar sudah. Allah Akbar sampai waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Tawawa pencurinya tutup Probolinggo isan udah jauh setelah salam muridnya ngasih kabar yai kendaraan sampean dicuri tadi iya tahu alhamdulillah loh sampean tahu tapi kan nggak tahu iya lah kok dipanjangkan sholatnya kan seharusnya diper supaya bisa kita kejar enggak saya sengaja biar hilang kok maksudnya guru gimana biar hilang kalau saya enggak punya kendaraan bagus enggak kepikiran kalau sudah hilang ini wis enak alhamdulillah enggak beban wis enggak ngerawat enggak mikiri enggak jaga alhamdulillah mudah-mudahan berkah dicuri sama sama maling rizkinya maling Coba sampean. Allahu Akbar. Ya mah tahun 70 dipikiri. Masya Allah. Tuh lihat bagaimana nilai sholat bagi mereka. Karena itu Rasulullah heran. Apakah umatku akan meninggalkan sholat ya Rasul? Setelah wafatku iya wahai Muhammad mereka enggak sholat malah hanya karena kepuasan nafsu satu dinar lebih utama daripada sholat mereka lebih mereka hargai daripada sholat mereka mereka wa fi tafsiri qaulihi ta'ala dan di dalam tafsir firman Allah ta'ala la yamlikuna syafa'ah la di tidaklah mereka itu memiliki asyafaata syafaat pertolongan illa kecuali manittakhoda orang yang menjadikan man indar rahman pada Allah ahda perjanjiannya mereka nggak dapat syafaat nanti di hari kiamat kecuali orang yang dia itu memegangi melaksanakan janji Tuhan Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi SAW apa janji kepada Tuhan ya salawatul khamsu yaitu melaksanakan sholat lima waktu sampai kepingin syafaatnya Rasulullah kan semua kepingin syafaatnya Nabi mengatakan maurud syafaatnya kanjeng Nabi buat itu buat ini kepingin syafaatnya Rasulullah dikatakan oleh Allah nggak dapat syafaat kecuali kalau megang janji janji kepada Tuhan yaitu sholat lima waktu alias orang yang nggak sholat nggak dapat syafaatnya kanjeng nah kanjeng Nabi Wis jangan harap-harap syafaat kalau nggak sholat nggak dapat Nabi nggak diizini untuk memberikan syafaat kepada orang yang nggak sholat kalau ada orang berbuat dosa sholat masih harapan dapat syafaatnya Rasulullah kalau ada orang salah masih tetap sholat tidak ada harapan dapat syafaatnya kajeng Nabi tapi kalau nggak sholat jangan berharap kenapa? Allah tidak memberikan syafaat kepada orang yang ingkar janji sampai janji apa? inna salati solatku salatku untuk Allah sampai janji itu sama Allah waduh ziarah wali songo biar dapat barokahnya aulia tapi enggak sholat nggak dapat barokah kamu ikut hol biar dapat barokahnya wali nggak sholat gantuk maulutan Masya Allah oh, maulutan di tempatnya Habib Taufik jam 2 malam melok tuh, tuh di oma dah solat. Insya Allah dapat syafaatnya kanjeng Nabi dah antuk kon tidak akan dapat Solatnya yang benar baru ditingkatkan dengan solawat, ditingkatkan dengan amal soleh Insya Allah lebih cepat dapat syafaatnya Rasulullah paham ya Qala sallallahu alaihi wasallam dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maftaradallahu tidaklah Allah mewajibkan alal ibadi kepada hamba-hambanya Ba'da tauhidi setelah mewajibkan tauhid mengesahkan Allah setelah syahadat tidaklah Allah mewajibkan setelah tauhid syai'an sesuatu ahabba yang paling dicintai ilaihi kepada Allah minas solati daripada solat kewajiban yang paling Allah cintai setelah tauhid adalah so, solat walau kana dan jika ada syai'un sesuatu kewajiban ahabu ilaihi yang paling Allah cintai minah dari solat la ta'abbada maka menjadi beribadah bihi dengannya itu syekh malaikatuhu malaikat-malaikat Allah kalau ada sekiranya ibadah yang paling Allah cintai lebih dari sholat pasti malaikatnya sibuk beribadah dengan model itu cara tapi karena sholat yang paling Allah cintai, ibadah malaikat itu sholat. Faminum maka di antara para malaikat Allah itu rokiun, oh, ada yang rukuk. Wasajidun, ada yang sujud. Waqaimun, ada yang berdiri. Waqaidun, ada yang duduk dalam bentuk sholat. Jadi malaikat itu tugasnya Pak. Cuma satu dok nurut sama perintah Allah wis kalau diperintahkan kon sujud-sujud tok sampai dino kiamat kamu rukuk-rukuk terus sampai hari kiamat kamu baca tasbih Allah Allah Allah sampai kiamat kamu tasahud setahud tok sampai hari kiamat loh malaikat itu dalam bentuk orang yang sholat tapi dibagi ada yang bertasbih ada yang tahlil ada yang tasyahud ada yang iktidal ada yang ruku ada yang sujud tapi ada juga tugasnya mencabut nyawa ada yang membagi rizki ada ada tapi kebanyakan malaikat dalam beribadah kepada Allah dalam bentuk so, so Lu nanti di hari kiamat malaikat yang sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat itu. Dikir mulai diciptakan sampai hari kiamat mereka berkata apa? Ya Rabbana ma abadnaka ibadatik wala arafnaka hagga ma'rifatik Tuhan saya belum ibadah dengan sebaik-baiknya belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya sampean wis sembayangi cepet-cepetan sombong setengah mati muter tasbih satu kali Allah Allah Allah Allah subhanallah si satu ngaku wali malaikat itu yang begitu banyak ibadahnya nggak pernah nggak ibadah sampai hari kiamat menyatakan wali ya Nabi Wong Sungi kok wali dengan kita semuanya ini ya? kebalikannya kita ini semuanya Masya Allah karena sholat itu adalah paling dicintai oleh Allah di antara kewajiban yang lainnya para malaikat ibadah dalam bentuk sholat wa yugalu dikatakan Innal musallina sesungguhnya orang-orang yang sholat minal malaik sesungguhnya yang sholat minal malaikati daripada malaikat fis samawati di langit-langit yusammuna mereka dikenal disebut khuddamar rahman pembantu-pembantu Tuhan wa yafkharuna dan mereka membanggakan itu malaikat bidalik dengan itu nama ala sairil malaika atas malaikat yang lainnya pembantu presiden pembantu presiden itu bukan berarti cuci piring bukan berarti ngepel pembantu presiden itu para menteri punya jabatan tinggi pembantu raja oh, sekretarisnya bendaranya itu pembantu ya aja itu adalah orang jabatan ting tinggi. Nah, semakin dia menjadi pembantu yang tambah rendah, tambah rendah ya tambah rendah. Pembantu RT biasa. Pembantu presiden luar biasa. Biasa. Kalau pembantunya Allah, wow, tidak ada pangkat yang lebih tinggi sudah. Hah? khuddamar rahman pembantu Tuhan itu pangkat yang paling tinggi karena itu malaikat yang lainnya hormat dia paling bangga kenapa jabatannya paling tinggi paling tinggi pembantu Tuhan malaikat yang ahli sholat itu disebut pembantu Tuhan berarti jabatannya paling tinggi Wakala Abu Darda berkata Abu Darda khairu ibadillah sebaik-baik hamba Allah yaitu Allah alladzina yura'una syamsa adalah orang-orang yang memperhatikan matahari wal komar dan bulan wal adillata dan bayangan-bayangan lidzikrillah untuk berzikir kepada Allah maksudnya untuk sholat Sholat. Karena sholat dalam Al-Quran juga disebut dikir. Ya ayyuhalladzina amanu idha nudia lis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Apa zikrillah? Ay as sholat Jika di hari Jumat kamu diajak untuk sholat maka berangkatlah untuk zikrullah maksudnya berangkatlah untuk melaksanakan sholat Sebaik-baik manusia itu apa? Yang selalu perhatian dengan waktu sholat. Kalau dulu tidak pakai jam, pakai peredaran matahari, dilihat bayangan, munculnya bulan, dan seterusnya. Kira-kira sampean perhatian apa? Delok jam itu perhatian wayai masuk kantor. Lihat jam lagi perhatian wayai apa anak yang tertukar oh, apa itu di TV itu ya sandiwara itu film itu lihat jam lagi sepak bola Juventus lihat jam lagi tapi sebaik-baik Allah itu kalau perhatian dengan jam untuk sholat ya Allah jam 11 siap-siap kenapa? mau sholat duhur berjamaah ah, sebaik-baik yang Allah itu jam setengah tiga measar ini wudhu ganti sarung sebaik-baik Mbak Allah ibu-ibu juga gitu ya Allah jam 11 ayo ayo siap-siap Ntar lagi adzan loh adzan. Siap-siap sudah. Mandek pakai ini TV-nya itu dan ini. Mempersiapkan diri. Sebaik-baik hamba Allah itu selalu perhatian dengan waktu dengan waktu so, sholat. Berarti sejelek-jelek Allah nggak peduli. Nggak peduli. Kalau perlu sediakan beker pak supaya bangun kering eh, tahu waktu sholat kalau kurang get sediakan kelinengan tang, tang, tang, waktu sholat kalau kurang get masih nggak sadar sediakan bom waktu si Isan mereteli Orang yang perhatikan waktu masuknya sholat itu adalah hamba-hamba Allah pilihan. Karena itu jangan percaya kalau ada orang menyatakan lek waliku gak perlu sholat. Itu berarti torigoi setan. Bukan tarekat itu. Tarekat setan itu. Tidak ada ceritanya. Sebaik-baik hamba Allah itu perhatian dengan waktu untuk sholat. Sholat malaikat sholat. Paling utamanya malaikat itu melaksanakan sholat. Sholat paling utamanya manusia adalah yang melaksanakan sholat. Sholat. Jadi wali itu adalah hamba pilihan Allah. Lah kok nggak sholat? Wali nih sopo. Yang merintahkan sholat siapa? Hah? yang merintahkan salat Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah mengangkat wali kepada orang yang tidak melaksanakan perintah. Dari mana? Karena itu tidak usah dipercaya. Itu namanya gedabrus. Oh, kalau sudah orang itu so, sampai kepada Allah nggak sholat sholat bagi yang TK berarti malah eka TK berarti kanjeng Nabi TK Berarti sahabat Kanjeng Nabi tiga. Wong sing gedabrusi udah sampai sama Allah. Jangan sampai kepada Allah, sampainya Umi Habib Taufik diusir. Kalau model begitu, jangan sampai kepada Allah, sampai ke Umi Habib Taufik diusir. Apalagi sama Tuhan, diusir sama Allah. Pun sampean percaya kalau ada orang ngaku wali tapi nggak so nggak sholat pun sampai percaya karena itu ayo diajak anak-anak kita, keluarga kita untuk perhatian dengan sholat. Perhatikan Pak, sampai tuku jam buat apa sih? Buat pajangan tak? Rugi sampai beli jam. Beli jam, ditangani, dikasih jam, di dinding, dikasih jam, kamar, ada jam. Kabe dikasih jam, tangani ada jam, mari kono kalungi jam. anting anting jam jam di mana-mana ada jam perlunya apa dibuatkan jam sebenarnya sampeyan itu orang mukmin perlu beli jam bukan karena untuk cari duit bukan karena tuku tapi untuk memperhatikan waktu so sholat di rumah kelihatan jam cinding di tengah jalan kelihatan jam tangan tidak apa-apa kalau begitu lah kalau hanya sekedar dibuat aksi-aksian percuma tambah dak waras lowong tangan dikei jam gawe opo kalau tangan itu dikasih gelang itu masih masuk akal kasih jam kayak apa jam iki kayak apa ndak sholat kok nggak jam buan gantiin borgol ini tak bener itu paham nih ya nah, karena itu Perhatikan waktu sholat. Sholat itu diatur waktunya. Ada subuh ngawali hari. Ngakhiri ma, malam. Ada tengah hari dohor. Ada menjelang akhir hari asar. Ada setelah terbenamnya matahari ngawali malam hari ngakhiri siang ha? hari. Ada memasuki malam pertama. Malam pertama dalam arti sebelum tengah malam ada sholatnya itu sholat isya. Setelah itu di tidur ya Allah diatur sama Tuhan. Turungi turu sholat tuh biar selamat. Sampai kalau tidur kerasa apa pak? Tidak kerasa apa-apa. Kalau sampai punya rumah pintunya ditutup ceklek pagernya ditutup gembok klek Hah? tabirnya ditutup lampunya dimati dimatikan supaya aman tidak dimasuki sama orang lu sampean kalau tidur irungi ditutup terbuka terus kan bibirnya buka mangapah kupingnya ditutup enggak padahal bisa dimasuki orang-orang kan bisa dimasuki tikus kan sampai enggak berdaya mungkin bisa dirambati sama ular sampean loh sampai tidak tahu apa-apa kalau tidur cangkemnya tidak e boleh curut lo bisa loh lo namanya orang tidur kok mangap cangkemnya e. kadal lebu kalau sampai ada sholat lihat apa kan nantinya sholat Allah Akbar tidak selamat supaya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh Subhanallah kemudian bangun dari tidur menjelang pagi hari sholat biar paginya selamat setelah itu ada yang sibuk kerja itu dan ini. Tengah hari. Sholat maning. Biar selamatnya terus. Pulang selesai pekerjaan. Mau pulang. Mau ketemu keluarga. Sholat. Allahu Akbar. Biar aman. Perjalannya aman. Ketemu keluarga dengan baik. Marit menjelang siang malam hari salat Allahu Akbar biar yang sudah berlalu siang harinya bersih daripada kesalahan masuk malam hari dalam lindungan Allah nikmat hmm? karena itu jangan sampai tinggalkan sholat sebenarnya sholat itu menguntungkan kita iya, menguntungkan kita sampai misalnya dikasih waktu sama presiden ayo rakyat sungi boleh masuk istanaku ketemu sama aku setiap hari ya, mendayo kabeh yang ngono kenapa rotine enak Bib minumannya lezat oh dijamu sama presidennya minta apa minta apa orang sungi macam macam minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kenapa? Bumbung ketemu bersih. Allah membuka. Setiap hari kamu bisa menghadap kepada aku memohon apapun lima kali sehari. Sholat lima waktu. Kok nggak senang sampean? Kok nggak menyambut sampean? Kok cangkrungan sampean? Kok milih di pos kamling sampean? kok milih bal-balan kok milih urusan kerja padahal bertemu sama Tuhan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya jadikan orang yang senang salat perhatian dengan salat amin Allahumma amin